Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Fahmin Nusus Asy-Syar'iyyah, kaidah-kaidah fikih untuk memahami nas-nas syariat yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Asadi rahimahullah. Ya, telah sebut kita sebutkan pada pertemuan terlewat kaidah-kaidah yang penting yang bisa di murajaah diulang sendiri. <clears throat> di antaranya agama ini dibangun di atas kebaikan Demikian juga untuk menolak kejelekan, kemudian juga apabila kita tidak bisa melakukan sesuatu dari kewajiban ya, maka kita melakukan apa yang kita mampu padanya. Demikian juga apabila di situ banyak perkara yang penting, maka didahulukan yang paling penting. Demikian juga kalau di situ ada perkara yang yang diharamkan banyak sekali kita menempuh karena terpaksa yang paling ringan bahayanya. Kemudian berikutnya setelah kita sebutkan bahwa uruf apa yang boleh bawakan bahwa uruf atau adat, adat itu dipergunakan ketika e, syariat tidak menyebutkan. Ya demikian. Sudah pernah kita sebutkan. Kemudian berikutnya kaidah yang ke-15. Ya, kaidah yang ke-15 ini syair nomor 29. Qala Rabbana Ta'ala Mu'ajilul mahduri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma' hirmani ma' Muajil, yakni dari ajala yu'ajilu isim fa'il muajil, orang yang terburu-buru. Al-mahdur, suatu yang diharamkan, suatu yang bahaya. Ini seseorang yang dia itu menempuh sesuatu yang diharamkan. Qabla anihi, sebelum datang waktunya. Qadba'a, maka dia telah melakukan bil khusron. Dia telah mendapati kerugian. Ma'hirmanhi, bersama dengan tidak dapatnya menjadi haram, tidak dapat dia. Jadi seseorang yang dia itu, ini yang menjadi gambaran mudah ya, seseorang kan kalau dia meninggal orang tuanya mendapatkan warisan kan itu. Kemudian dia membunuh orang tuanya itu, naudzubillah. Maka dengan dia membunuh itu dia tidak dapat warisan. Itu maknanya. Sebenarnya dia itu dapat warisan. Atau mungkin seorang yang punya saudara. Tidak ada ahli warisnya kecuali dia saja. Tidak ada orang tua, tidak ada yang lainnya. Maka dia dapat juga. Ya, mendapatkan warisan. Maka dia bunuh saudaranya. Atau supaya bagiannya lebih banyak. Saudaranya dibunuh juga. Nah, seperti ini dia tidak dapat. Dia dia mau ajil, Dia menyegerakan sebelum datang waktunya. Menempuh sesuatu yang mahdur, yang haram. Dia dia terburu-buru dengan menempuh, melakukan sesuatu yang haram sebelum waktunya maka dia ba'abil khusron, dia mendapati kerugian dan tidak dapat bagian. Nah, ini mudah kan? <coughs> Demikian juga masalah yang lain. Jadi muajilul mahdur, orang yang terburu-buru dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, ya. Qabla anihi sebelum datang waktunya, sebenarnya dia dapat warisan dari orang tuanya, sudah tua umpamanya. Tapi karena <coughs> dia terburu-buru, tamak dan sebagainya, membunuhnya. Maka dia tidak dapat. <coughs> dia nggak dapat maka dia telah mendapati khusron, kerugian dan tidak dapat bagian tersebut. Sungguh di sini oleh Syekh Abdul Sa'di sendiri belum menjelaskan syair beliau ini. Ini adalah kaidah yang ke-15. Hadam ya. Hadam makna kolim ini adalah makna ucapan mereka para ulama. Manista sayan syai'an qabla awani. Barang siapa yang terburu-buru terhadap sesuatu sebelum waktunya. Uqiba bihirmanihi, maka dia dihukum dengan tidak dapat. Ya, dia tidak mendapatkan hal tersebut. Terburu-buru sesuatu yang tidaknya dia sebenarnya dia akan dapatkan tapi dia terburu-buru. Akhirnya dia dihukum dengan tidak dapat hal tersebut. Wa amun fi ahkami dunia wal akhirah. Maka ini adalah umum di perkara-perkara hukum-hukum dunia ataupun akhirat. Seperti orang minum minuman keras, kan itu. Orang yang minum minuman keras nanti tidak minum minuman keras tersebut. Hukuman bagi dia. Ya, mansa ribal khomer la seribu yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia itu minum minuman keras maka dia tidak akan meminumnya nanti pada hari kiamat. Yaitu orang yang dia itu mabuk duluan di dunia nanti dia tidak dapat ya dari minuman keras yang yang boleh bagi dia. Allah sungguh dalam Al-Qur'an kan Masul jannah jannatil lati idal mutakun. Ini permisalan surga yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Fiha di dalam itu anharum mimmain gari asin. Ada air segar yang tidak berubah rasanya. Wanharu min labani lam yataghayyar ta'muh. Demikian juga sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wanharu min khamril ladzati lisyaribin. Demikian juga sungai-sungai dari khamr minuman keras yang lezat bagi orang yang minumnya. Wanharu min asali musaffa. Demikian juga sungai-sungai dari madu yang yang disaring. Ya, demikian. Jadi, orang yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr nanti di akhirat. Hukuman bagi dia. Karena dia menyegerakan perkara tersebut di dunia, suatu yang dia, diharamkan padanya, maka dia tidak mendapatkannya. Dan ini termasuk perkara yang muskilah. Ini perkara yang dibicarakan para ulama. Bagaimana Allah menyebutkan bahwa kenikmatan surga, orang yang masuk dalam surga itu la maktu'ati wa la mamnu'ah. La maktu'atu wa la mamnu'ah. Ini kenikmatan di surga itu la maktu'ah tidak terputus wa mamnu'ah dan tidak dilarang. Semuanya boleh dia makan, dia minum, dia tembuh, boleh. Yang ada kenikmatan di surga itu dan tidak terputus. Lalu bagaimana hadis tadi? Dia tidak akan minum nanti minuman keras di akhirat yang minum di dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa jenis minuman yang dia minum di dunia itu dia tidak dapatkan nanti di akhirat, tapi yang lain dia dapatkan. Jenis minuman keras yang lainnya dia dapatkan. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan pertama tidak boleh kemudian boleh. Ya itu maknanya. Ini kesimpulannya mereka tidak terlarang dari kenikmatan baik minuman keras ataupun yang lainnya. <clears throat> Maka beliau mengatakan di sini ini adalah umum baik perkara-perkara hukum-hukum dunia atau akhirat. Wa yadkhulu biha masal katsirah. Masuk di situ permasalahan yang banyak. Minha di antaranya ini contohnya langsung. Idza qatala muwarisahu, apabila dia membunuh orang yang dia itu akan berikan warisan kepada dia. Maka dia enggak dapat. Dia bunuh orang tuanya, dia enggak dapat warisan. Ya, tambah semakin berat dia ya kan itu. Dosa besar dilakukan, naudzubillah Demikian juga apa? Tidak dapat harta tersebut. <coughs> Berapa banyak ada orang melakukan demikian. Auman ausallahu bisyai atau orang yang memberikan wasiat kepadanya. Aku memberikan wasiat pada engkau kalau aku meninggal untukmu tanah ini. Dibunuh orang yang mewasiatkan itu, maka dia nggak dapat bagian. Walaupun jadi perselisihan para ulama bagaimana kalau membunuh kotak tidak sengaja. Ya, orang tuanya dia bunuh tapi nggak sengaja. <coughs> jadi perselisihan. Adapun wasiat dia dapat, Ismail mengatakan kalau wasiat dia dapat kalau dia tidak sengaja. Tapi kalau dalam masalah warisan dia tidak dapat secara mutlak, sengaja tidak sengaja. Jadi perselisihan. Au qatalal abd al-mudabbar saydahu atau abdu mudabbar ini budak yang dia itu sebenarnya dia itu mau dimerdekakan kalau kalau tuannya meninggal. Tapi dia membunuh tuannya dulu. Sebelum tuannya meninggal dia bunuh. Ya, maka dia tidak dapat bagian. Demikian juga fa'inahu yuhramul miras wal wasiyah wal itk. Maka diharamkan warisan tersebut dan wasiat tersebut dan eh, ini pembebasan pembebasan budak tersebut. Ya ini, ini hukumannya demikian. Wa minha di antara juga al-mutallaq fi marad maut marad mautihi. Seseorang yang itu ditalak, perempuan dia ditalak. Kemudian apa? Kemudian suaminya sakit. Hukum asalnya kalau kemudian meninggal suaminya itu ditalak ya. Dia ditalak kemudian sakit kan gitu. Dia dapat dapat. Ya ini ketika ditalak itu dia dapat. <coughs> Tapi kalau kemudian kalau dibunuh ya dia nggak dapat. Nah, ini pembahasan fikih ini. Fa'ina sojatahu tarithu minhu. Asalnya istrinya dapat warisan itu ketika kemudian meninggal suaminya ketika sakit padahal ditalak dapat tetap dapat. Ya walau harajat minal idah walaupun itu sudah keluar dari idah tetap dapat. Tapi kalau dibunuh ya tidak dapat. Ya itu. Demikian juga wakadhalika fi ahkamil akhirah. Demikian juga di hukum-hukum akhirat. Faman labisal harir, barang siapa dia itu memakai harir apa harir? Sutra. Barang siapa memakai sutra, di dunia di dunia lam bashu. fil akhirah. Dia tidak akan memakainya nanti di akhirat. Ini ini makna tadi. Muajilul mahduri qabla anihi kotba abil bil khusran ma mani. Dia ya, maka dia tidak memakai sutra tersebut. Sutra itu tidak boleh bagi laki-laki dunia. Adapun perempuan boleh. Uhilat li inas umati. Dihalalkan untuk perempuan-perempuan umatku. Perempuan boleh memakai sutra, laki-laki nggak boleh. Kecuali kalau dia sakit seperti sakit gatal itu diantaranya ya memakai pakaian sutra. Ya, maka ini boleh. Bukan demikian. <clears throat> Dengan apa? Keadaan yang terpaksa tadi. Wa man syaribal khamr fid dunya lam yasrabhu fil akhirah. Demikian juga minum-minuman keras, khamr yang buat mabuk itu di dunia dia tidak akan meminum yang nanti di akhirat dengan penjelasan tadi kita sebutkan. Wa kama anal muta'ajjil lil yaqibil hirman, demikian juga tadi orang yang dia itu terburu-buru melakukan sesuatu yang diharamkan dihukum dengan haram. Faman taraka syai'an lillah tahwahu nafsahu awadahu Allah khairan. Bisa ditulis juga ini. Kebalikannya, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, dia meninggalkan sesuatu karena Allah yang hatinya itu ingin padanya awadahu lahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Allah gantikan untuk dia itu yang lebih bagus di dunia dan akhirat. Dia ingin berzina, dia tinggalkan perbuatan zina itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai perempuan ya, tapi tidak boleh untuk kemudian menikah umpamanya, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau pekerjaan umpamanya, pekerjaannya pegawai bank, gajinya satu bulan 30 juta. Tapi kan haram pekerja di bank. Dia tinggalkan itu. Dia tinggalkan Allah akan ganti lebih bagus di dunia dan akhirat. Barang siapa dia itu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala yang jiwanya itu ingin padanya Allah gantikan yang lebih bagus di dunia dan akhirat. Ya itu. Ini kembalikan ini tadi. Paman taraka ma'asi ma'asi ya Allah, barang siapa meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu tashtahiha. Nafsunya syahwat padanya. Awadahu Allahu imanan fil qalbi. Allah gantikan dia dengan keimanan di hatinya wasi'ah dan keluasan wa insyirah kelapangan hati wa barokah fi rizki berkah di rezekinya itu meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala ini rezekinya diluaskan kelapangan dada keimanan di hati wasihah fi badani badannya sehat ini orang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan kemaksiatan ya rugi dunia akhirat Ma'amalahu min sawabilah bersama itu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala alladzi la yuqdar ala Wasmi. yang tidak bisa dikira-kira sifatnya itu Allah musta'an ya Allah tempat minta pertolongan ya ini ini kaidah yang ke-15 sampai di sini insyaallah Subhanallah. wa bihamdihi la ilaha illa